Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi lihada Wa ma kunna linahtadia Lawla an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Iqraran bihi wa tauhidan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد Alhamdulillah ibu-ibu setelah kita berpisah tiga pekan atau hampir sebulan kira-kira kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tauhid kita. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa contoh ibadah. Sekarang kita akan masuki pada pembahasan yang baru, bab yang kedua, yaitu tentang duduk tauhid wa syirku. Tentang lawan dari tauhid yaitu syirik serta pembagian syirik kepada dua bagian yaitu syirik besar dan syirik kecil dan penjelasan dari masing-masing kedua jenis syirik tadi. Kita sekarang akan mulai dengan ta'rif diddu tauhid atau definisi lawan tauhid atau definisi syirik kalau kita sudah menjelaskan tauhid itu ada tiga yaitu tauhid rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat maka syirik juga ada tiga syirik yang pertama adalah syirik rububiyah yaitu i'tiqadul abdi wujuda mutasarrifin fi fima la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla yaitu seorang hamba meyakini adanya pelaku lain selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali Allah. Jadi kalau seorang hamba seorang manusia meyakini ada pelaku lain selain Allah yang mampu melakukan hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu melakukan hal itu seperti umpamanya mencabut nyawa atau umpamanya menyelamatkan manusia dari musibah besar seperti tsunami, gempa bumi, menghentikan gunung berapi yang meletus itu kan nggak ada orang lain yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang berkeyakinan selain Allah mampu lalu minta tolong kepada orang itu itu syirik rububiyah waktu di Tasik ada sebuah gunung meletus namanya gunung Galunggu. letusan pertama yang baru sedikit banyak orang minta bantuan ke dukun untuk menghentikan letusan gunung itu minta ke jin penghuni gunung agar menghentikan itu. Dia tidak tahu jin juga berlari dari sana. Kalau nggak lari ya mereka mati juga. Jadi kalau meyakini ada pelaku lain selain Allah yang mampu melakukan hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu melakukan hal itu berarti itu syirik di bidang rububiyah ini yang pertama kedua syirik dalam hal asma sifat dengan kata lain disebut ilhad ilhad itu mengingkari ini ada tiga jenis ilhad. Pertama, nafil asma'i was sifati anillah wa ta'tiluhu an sifati kamali wa nu'uti jalali wa wa ilhadun nufat. Pertama, menafikan atau menolak menolak nama-nama dan sifat-sifat dari diri Allah menolak nama-nama dan sifat-sifat dari Allah. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat, gitulah. Itu menafikan, menolak. Wa ta'tiluha an sifati kamali. Dan mengingkari sifat-sifat kesempurnaan dari diri Allah. Ini yang disebut dengan ilhadun nufat. Ilhad itu pengingkaran Mufrad itu subjek dari nafi. Jadi para pelaku pengingkaran. Ilhadnya orang-orang yang ingkar. Walaupun niatnya baik. Kenapa mereka mengingkari sifat-sifat dari diri Allah? Niatnya bagus. Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk kalau Allah punya sifat sama dengan makhluk makhluk punya sifat Allah mendengar makhluk mendengar oh nggak boleh tuh makanya kalau makhluk mendengar Allah tidak mendengar kalau dikatakan Allah punya tangan makhluk juga punya tangan oh berarti sama serupa berarti diingkari oleh mereka Allah nggak punya tangan Sebab kalau punya tangan berakibat sama dengan makhluk Lalu diingkarilah nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut dalam rangka mensucikan Allah Tapi dengan cara demikian berarti mereka menjerumuskan Allah ke dalam air Kekurangan Kalau Allah nggak mendengar berarti tuli kalau Allah nggak melihat berarti buta. Padahal makhluk juga ada yang buta, ada yang tuli ya. Tuli dan buta juga dimiliki oleh makhluk. Itu jenis ilhad yang pertama. Kedua, tashbihu sifatillah ta'ala bi sifati khalqih. Wa ilhadul musyabbihah syirik yang kedua adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk ini juga menyimpang Allah punya tangan manusia punya tangan tangan Allah sama dengan tangan manusia itu tasbih Allah melihat, manusia melihat, melihatnya Allah sama persis dengan melihatnya manusia. Itu tasbih, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu, sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini tidak syirik. Ketiga, تنزيل المخلوق بمنزلة الخالق وهو إلحام المشركين الذين سموا أسماءهم آلهة واشتقوا أسماء الله من أسماء الله عز وجل ketiga memposisikan makhluk sama dengan posisi khalid Allahnya tidak direndahkan Tapi makhluk yang ditinggikan setinggi posisi Allah Inilah ilhadnya orang-orang musyrik Mereka menjadikan patung-patung sesembahan mereka sebagai sesembahan Patung disamakan posisinya dengan Allah Disembah Lalu mereka membuat-buat nama bagi patung itu yang diambil dari nama-nama Allah. Seperti Lata, Uzza, Uzza dari Aziz. Lata ya dari ilah itu. Manat dari menen makanya kalau memberi nama anak laki-laki jangan Abdillah atau Abdallah tapi Abdullah sebab kalau Abdillah mungkin saja itu Abdillah tak, tapi kalau diwakafkan dibaca Abdillah atau Abdallah Mungkin Abdal laka tadinya Tapi kalau Abdullah Maka itu adalah hamba Allah Sebab kalau lata Tidak Dibaca tafhim Abdullah pasti Abdullahi kalau tak tidak Abdul Lata tapi tak Abdullah. Nggak boleh Abdullah, harus Abdullah. Itulah di syirik yang kedua yaitu syirik di bidang asma dan sifat yang kemudian disebut ilhad. Ketiga, debu Tauhidul Uluhiyah Lawan dari Tauhid Al-Uluhiyah adalah sarfu syai'in min amra'il ibadah li ghairillah azza wa jalla. Yaitu menunjukkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Jenis-jenis ibadah seperti yang kemarin kita sudah jelaskan berdoa, khudu, khushu isti'adah, inabah gitu ya. istiana itu ibadah yang hanya hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kalau semua itu atau salah satu dari perbuatan tadi ditujukan kepada selain Allah itu syirik di bidang al-uluhiyah. Dan inilah yang umumnya dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan ini pula yang me me mengakibatkan muncul sikap permusuhan antara semua rasul dengan kaum yang menentang dakwahnya. Kaum yang menentang dakwahnya itu karena kaumnya tersebut melakukan syirik di bidang al-uluhiyah. Inilah tiga jenis syirik sebagai lawan dari at-tauhid. Inilah poin pertama dari bab ini. Ta'rif atau definisi tentang syirik. Poin kedua, kapan awal munculnya syirik di kalangan manusia? awal munculnya syirik syirik bahasa Arab bukan bahasa Indonesia ya dengan sin besar bukan sin kecil sebab kalau sin kecil pada manusia pada Bani Adam kalau syirik dengan sin kecil umumnya maknanya adalah dengki iri kamu mau syirik aja pada saya nah, gitu itu syirik di sana bukan musyrik, tapi dengki atau iri. Kalau syirik dengan syin besar ini artinya menyekutukan Allah. Kapan syirik awal mula terjadinya di kalangan manusia? Awal terjadinya syirik di kalangan manusia terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Setan sejak Allah menciptakan Adam dan memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dengan sujud penghormatan lalu iblis enggan menolak lalu Allah menurunkan iblis ini ke muka bumi si iblis menyembunyikan permusuhannya kepada Adam dan turunan-turunannya. Karena dia ini mau memprovokasi Adam untuk makan buah dari pohon yang ada di surga yang dilarang untuk dimakan, jangankan dimakan didekati juga jangan. Kata Allah wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini. Maka kalian akan zalim. Nah, iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda Adam dan Hawa. Untuk hmm, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini dan berhasil. Sampai akhirnya Adam Hawa pun diturunkan ke muka bumi. Godaan iblis sudah sampai di sana, tapi setelah turun ke muka bumi lalu berkembang dia memiliki anak-anak. Iblis pun melangkahkan godaannya pada langkah yang kedua yaitu menumbuhkan permusuhan antara anak-anak Adam yang tadinya merupakan satu umat yang berpadu yang menyatu lalu dilemparkanlah sikap perbedaan di kalangan anak-anak Adam itu dan ini sesuai dengan janji iblis Iblis dalam surah Sad ayat 8283 menyatakan fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin kata iblis fabi'izzatika ini sumpah dengan sumpah yang benar iblis. Fabi izzatika maka demi kemuliaanmu ya Allah. Laugwiyannahum ajmain Aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Maksud mereka di sinilah manusia, anak-anak Adam. Dan iblis memastikan mereka akan menggoda ini dengan tiga macam penekanan. Pasti, pasti, pasti. Ditekankan kepastian. Penekanan yang pertama diawali oleh sumpah. Fabi izzatika. Dan sumpah itu untuk takkid. Untuk menguatkan omongan, tekad, rencana, takkid atau penguatan kepastian yang kedua ada huruf la la ughwiyannahum la di sana lam taukid lam yang dibaca pendek takkid yang ketiga ada nun huruf nun di akhir fi'il atau kata kerja la ughwiyannahum disebut nun taukid saqilah Taukid juga Taukid itu artinya penekanan, kepastian Tiga kali iblis Menekankan pastinya dia akan menggoda manusia Fabi'izzatika la'ubliyannahum ajma'in Maka demi kemuliaanmu ya Allah Pasti, pasti, pasti aku akan menggoda manusia semuanya Illa ibadaka minhum yukhlasin Kecuali yang tidak bisa digoda itu Hamba-hambamu yang ikhlas makanya yang paling berat untuk diatasi adalah niat keikhlasan sampai Imam Sufyan Atsari menyatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati aku tidak pernah mengobati meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat itu orang selevel Imam Sufyan al tsauri yang berilmu dan soleh ahli ibadah. Berat, paling berat telah meluruskan niat, apalagi bagi kita. Imam al zahabi menukil perkataan Imam al bihaki yang menyatakan Talabna al-ilmi li ghairillah fa'aba illa ayakuna lillah. Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah maka kami gagal sebab ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah lalu mereka merubah niat kata Imam Al-Zahabi yang dimaksud kami pernah mencari ilmu dengan tidak karena Allah itu maksudnya ria maka Imam Al-Zahabi menyatakan wa akhirul asya'i nuzulan ala salihin hubbus syahra wa tasabbur godaan terakhir yang turun kepada orang-orang yang soleh adalah cinta popularitas, cinta sanjungan. Itu berat. Nah, hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak akan tergoda oleh setan berdasarkan ayat ini. Setelah iblis menimbulkan permusuhan di kalangan anak-anak Adam, Lalu iblis pun memulai menjerumuskan mereka kepada syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata tentang tiga orang soleh, tentang tiga eh, empat orang soleh yang kemudian disembah-sembah patungnya yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr sebagaimana dalam surah Nuh. وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون la ولا سواع ولا يبوث suwa'a ونصر Dalam surah Nuh dikatakan begitu. Nah, empat nama berhala tadi Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasr itu adalah nama orang-orang yang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam Setelah empat orang ini meninggal Ketika masih hidup ya soleh Berdakwah, mengajar, mengingatkan orang agar tidak lalai Setelah keempat orang ini meninggal maka setan memberitahukan kepada kaumnya membisikkan kepada orang-orang yang masih hidup agar memberi ya, membuat patung-patung orang-orang yang soleh tersebut lalu patung itu diberi nama dengan empat nama ini untuk mengingatkan bahwa dulu ada orang-orang baik seperti ini. Kalau orang baik, jangankan orang itu bicara, baru lihat orangnya saja kita sudah teringatkan untuk ibadah. Nah, agar kita juga begitu dibuat patung keempat orang ini dan diberi nama dengan nama-nama empat orang ini. Wad, Suwa, Yaguth, Yauk, dan Nasr. Dan saat itu tidak disembah. Mereka tidak di, disembah patung itu saat itu. Sampai generasi itu meninggal, generasi para pembuat patung itu meninggal, lalu muncul generasi anak-anak turunannya, baru setan bilang dulu orang-orang tua kalian menyembah keempat patung ini. Sembahlah oleh kalian maka barulah mereka disembah. Seandainya setan datang kepada generasi pembuat patung, lalu langsung memerintahkan, ayah sembah saja ini keempat orang ini yang soleh ini, pasti akan diterima. Sebab dampak dari binaan empat orang ini cukup bagus, nggak mungkin menyembah jadi kalau setan langsung datang memerintahkan generasi pembuat patung untuk menyembah patung-patung ini pasti tidak akan ditaati. Makanya iblis tidak langsung memerintah. Iblis hanya memerintah mereka untuk membuat patung, untuk memberi peringatan agar ibadah, agar sholat. Setelah generasi pembuat Patung ini musnah Meninggal muncul anak-anak dan cucu-cucunya Barulah sedikit demi sedikit dihembuskan Bahwa orang-orang tua kalian dulu menyembah patung ini Akhirnya disembahlah Terus Sampai ketika Nabi Nuh alaihissalam muncul Berdakwah maka Nabi Nuh melarang mereka dari penyembuhan penyembahan terhadap patung itu. Dalam surah Nuh dikatakan tentang masalah itu. Tapi malah mereka Nabi Nuh itu ditentang oleh mereka para penyembah patung tersebut. Inilah poin yang kedua yang menjelaskan syirik yang pertama kali muncul di kalangan manusia yaitu muncul di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maksudnya adalah zaman Nabi Nuh itu zaman kaum yang didakwahi oleh Nuh alaihi salam. Sudah syirik lalu dikirimlah Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Awal man Arab ila ibadatul asnam fil, fil jaziratul Arabiyah. Siapakah orang yang pertama kali mengajak orang-orang Arab untuk menyembah berhala, berhala di Jazirah Arab? Orang yang pertama kali mengajak orang Arab untuk menyembah berhala namanya adalah Amr bin Luhai Al-Kalabi menceritakan bahwa Amr bin Luhai tadinya seorang dukun dan memang sampai akhir hayatnya juga dia dukun dia punya peliharaan jin si Amr bin Luhai ini punya peliharaan jin nah lalu jin inilah yang membisikkan kepada Amr bin Luhai untuk membuat patung tersebut. Ketika si jin itu berkata kepada si Amr bin Luhai, kamu segera berangkat untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan Datanglah kamu kepada nenek-nenek moyang kamu Maka kamu akan mendapati di tempat dikuburkannya nenekmu itu ada patung-patung Betul ternyata di sana ada patung Kemudian ajaklah orang-orang Arab untuk menyembah mintalah apa yang mereka inginkan maka pasti permintaannya itu akan diijabah setelah orang itu menyembah dulu kepada patung-patung ini maka lalu dilakukan oleh sifat si, si dukun ini yang namanya Amr bin Luhai tersebut dibawalah patung ini ke sebuah uh, ke tempat yang dianggap strategis lalu ditutupi oleh sebuah kain. Ketika orang-orang datang mau berhaji ke Mekah, sebab haji walaupun Islam belum datang, syariat haji itu dari dulu juga sudah ada. Maka si Amr bin Luhai ini mengajak orang-orang Arab yang datang untuk berhaji untuk ibadah kepada patung itu. Dan meminta apa saja keinginannya Dan semua keinginan yang meminta tersebut Diusahakan, diikhtiarkan oleh si jin tadi untuk dipenuhi Dan diijabah jadi inilah orang yang pertama kali mengajak orang-orang Arab untuk menyembah berhala. Dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khazai yajurru qasbahu an nar wa kana awwala man sabba man sabba sawaib." Kata Nabi SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khazai menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka. Dan dia adalah orang yang pertama kali menjadi penyebab munculnya syirik di Arab, di Jaziratil Arab. Dari sejak saat itu maka menyebarlah penyembahan kepada berhala di kalangan orang-orang Arab. Berkata ibu Ishaq, "Wattakhadha ahlu kulli darin fi darihim sonaman ya'budunahu." Fa idza arada rajulun minhum safaran tamsahu bihi, fayakunu akhiru ahdihim wa awwalu ahdihim. Kata ibu Ishaq, maka setiap rumah membuat patung masing-masing di rumah mereka untuk mereka sembah. Maka apabila seseorang dari kalangan mereka mau safar, mau berangkat, mereka atau orang itu mengusap terlebih dahulu patung itu. Dan ketika pulang yang pertama kali dilakukan juga mengusap ke patung itu. Jadi patung itu menjadi awal dan akhir dari safar mereka. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan tauhid, Tauhid itu artinya mengesahkan penyembahan hanya untuk Allah. Berkata orang-orang Quraisy yang Allah abadikan dalam surah Sad ayat yang kelima, "Aja'alal alihata ilaha wahida in hadza la syai'un ijab. Apakah dia yaitu Muhammad mau menjadikan sesembahan-sembahan kita yang banyak hanya satu sesembahan saja? Kalau mereka punya banyak setiap rumah ada. Sungguh ini sesuatu yang aneh kata mereka. Dan setiap orang Arab, setiap suku bangsa Arab membuat togut atau sesembahan di sekitar Ka'bah. Dan Ka'bah adalah sebuah rumah yang mereka agungkan. Tapi di samping Ka'bah mereka buat lagi rumah lain yang sama diagungkannya dengan pengagungan mereka kepada Ka'bah. Mereka kemudian suka menyembeli untuk patung-patung itu. Tawaf sebagaimana mereka tawaf di Ka'bah, mereka juga tawaf di sana. Mereka menyembeli juga di sana seperti menyembeli di Ka'bah yang biasa mereka lakukan. Dan mereka pun menyiapkan beberapa batu di sekeliling patung-patung itu. Kalau ada seseorang yang mau safar, mau bepergian, mereka masuk dulu kepada rumah ibadah mereka. Lalu mereka mengambil empat buah batu lalu mereka melihat kepada yang terbaik lalu mereka melemparkan batu-batu itu maka apabila mengenai salah satu dari patung yang dianggap memberi keberkatan mereka jadi berangkat tapi kalau umpamanya mengenai yang mereka anggap menimbulkan keburukan mereka batalkan berangkatnya mengundi nasib di tempat ibadah mereka. Ini syirik yang terjadi di zaman itu di jazirah Arab dan terus berkembang sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Inilah poin yang ketiga, orang yang pertama kali mengajak syirik di kalangan orang Arab di jazirah Arab keempat Poin keempat adalah Asbabun Asbabu tala'u syaitan bil musyrikin fi ibadatil asnam Beberapa sebab Intervensi setan kepada orang-orang musyrik dalam menyembah berhala beberapa alasan yang dihembuskan oleh setan kepada orang-orang musyrik agar orang-orang musyrik itu mau menyembah berhala. Alasan pertama, sebagian diajak untuk menyembah berhala itu dengan alasan menghormati orang yang sudah mati yang dibuat patung-patungnya dalam bentuk mereka seperti empat berhala zaman Nabi Nuh Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasr lima ya bukan empat Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasr jadi mereka menyembah patung itu dalam rangka menghormati orang-orang soleh yang dibuat patungnya oleh mereka. Alasan kedua ada lagi kelompok lain yang menjadikan bulan sebagai sesembahan. Bulan-bulan komar. Dan mereka menyangka bahwa bulan berhak untuk diagungkan dan diibadati. Karena mereka bilang yang mengatur alam yang ada di bawah itu itulah bulan. Makanya disembahlah bulan. Ketiga, sikap gulu kepada makhluk. Gulu itu berlebih-lebihan kepada makhluk dan memberikan kepada makhluk tersebut di atas hak yang sebenarnya di atas kedudukan yang sebenarnya sampai mereka menjadikan hak-hak uluhiyah pada diri makhluk tersebut yang mereka samakan dengan Allah hak-hak uluhiyah itu hak-hak untuk disembah Itulah tiga alasan yang dihembuskan oleh setan kepada orang-orang musyrik dalam menyembah berhala sehingga orang-orang musyrik itu benar-benar menyembah berhala. Itulah poin yang keempat. Poin yang kelima. Bayanu qabli syirk ووعيد fa'ilihi wa anhu ذنب عصى asallaha bihi penjelasan tentang buruknya syirik serta ancaman kepada pelakunya dan penjelasan bahwa syirik adalah dosa terbesar dalam bermaksiat kepada Allah penjelasan buruknya syirik serta ancaman kepada para pelakunya serta penjelasan bahwa syirik itu dosa terbesar dalam bermaksiat kepada Allah. Dosa terbesar dalam bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. Kata Allah, Inna Allah la yagfiru ayyushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dan siapa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu Berarti dia telah mengada-ada sebuah dosa yang besar Siapa orang yang syirik kepada Allah Berarti orang itu telah mengadakan dosa yang amat sangat besar jadi ayat ini menyatakan dosa syirik tidak akan diampuni tapi selain syirik akan diampuni. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat ini harus digarisbawahi dua hal. Pertama, ayat ini bagi orang-orang yang dosanya terbawa mati. Kedua, tidak ditobati sebelum matinya. Kalau terbawa mati dan tidak tobat Maka syirik ini tidak akan diampuni Oleh Allah Dan dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya Tapi selain syirik Walaupun terbawa mati dan tidak ditobati Akan diampuni Akan diampuni Tapi apakah semua orang yang dosanya selain syirik ke bawah mati dan tidak ditobati akan diampuni? Tidak. Lima yasha kata Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Tidak bagi semua orang. Liman yasha. Siapakah orang yang dikehendakinya? Ah, lalu oleh Ibnu dijelaskan bahwa orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghapus dosa selain tobat yang melakukan banyak kebaikan yang mengalami banyak musibah dan sabar dalam menghadapinya yang didoakan oleh malaikat dan dimintakan ampun dan seterusnya termasuk sakaratul maut yang membuat dia menderita termasuk azab kubur termasuk penderitaan di alam mahsyar dan termasuk juga syafaat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat. Ayat menyatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki dan siapa orang yang melakukan syirik berarti dia telah melakukan dosa yang besar. Anis Hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menyatakan, "Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar." Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk surga asal tidak syirik walaupun banyak melakukan dosa lain pasti dia masuk ke dalam surga cuma ada yang langsung ada juga yang jalan-jalan dulu ke neraka tapi tidak akan selamanya di neraka pasti suatu saat masuk surga dan siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dia akan masuk neraka tidak akan pernah ke surga kalau matinya dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang kelima tentang buruknya perbuatan syirik dan ancaman bagi orang yang melakukannya serta penjelasan yang menerangkan bahwa syirik adalah dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam Inqisamu syirki ilal ila akbar wa asbar wa bayanu kulli minhuma Pembagian syirik Menjadi syirik besar dan syirik kecil dan penjelasan kedua jenis syirik ini. penjelasan para ulama ketika menjelaskan syirik besar dan syirik kecil hanya berkisar pada syirik uluhiyah saja. Syirik ibadah, syirik penyembahan kepada Allah. Adapun syirik dalam hal asma wa sifat dan syirik dalam hal ar-rububiyah tidak ada syirik besar syirik kecil. Jadi syirik besar dan syirik kecil hanyalah syirik di bidang uluhiyah. Ada dua jenis syirik. Yang pertama syirik besar. Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Syirik besar adalah ittikhadul abdi ghairallahi min nabiyin aw waliyin aw jammadin aw hayawanin niddan musawiyanillah lillah yuhibbuhu hubbi wa yakhafuhu wa yakhshahu ka khasyati ila akhirih syirik besar adalah seorang hamba membuat tandingan selain Allah baik tandingan itu seorang nabi wali benda mati atau hewan yang disamakan dengan Allah dia mencintai tandingan itu persis sama dengan mencintai Allah dia takut kepada tandingan itu sama dengan takutnya kepada Allah Kadarnya sama itu syirik dan syiriknya syirik besar karena membuat tandingan bagi Allah yang dia cintai seperti mencintai Allah dia takutnya seperti men, takut kepada Allah dalam banyak Allah banyak banyak ayat Allah menjelaskan tentang syirik besar ini pertama Surah Al-Baqarah 165 Allah menyatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintai tandingan ini seperti mereka mencintai Allah itu adalah contoh orang yang syirik di bidang mahabbah, di bidang kecintaan. Ayat ini menjadi dalil bahwa orang-orang musyrik tidak melakukan syirik di bidang penciptaan, pemeliharaan, menghidupkan dan mematikan enggak Orang-orang musyrik itu meyakini yang menciptakan hanya Allah. Makhluk lain nggak ada yang menciptakan. Yang mengelola alam hanya Allah, yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah, pemilik aras hanya Allah. Allah menyatakan Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal abla la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Dalam hal rububiyah mereka tidak musyrik. tapi mereka syiriknya itu dalam hal menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal hub dalam hal kecintaan demikian juga dalam hal syirik mereka dalam keadaan mereka itu dalam keadaan senang kalau dalam keadaan susah atau dalam keadaan ditimpa mara bahaya mereka bertauhid tapi dalam keadaan senang mereka melakukan syirik Allah menjelaskan ini dalam surah Al-Ankabut 65 kata Allah fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yushrikun ketika mereka mm, menaiki perahu diombang-ambingkan oleh gelombang oleh badai di lautan mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini untuk Allah minta keselamatannya kepada Allah falamma najahum ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan eh mereka berbuat syirik kembali ketika diombang-ambing badai di tengah lautan mereka tidak minta bantuan kepada berhala enggak wahai lata wahai uzza selamatkan kami enggak tapi kepada Allah ikhlas ya Allah selamatkan kami dari badai ini setelah diselamatkan Kan dari badai kembali ke darat mereka baru menyembah lagi berhala-berhala mereka itu orang-orang zaman dahulu orang-orang musyrik zaman dahulu hanya melakukan syirik ketika mereka sedang senang sedang normal tapi kalau dalam keadaan mereka ditimpa mara bahaya mereka bertauhid berdoanya hanya kepada Allah itu orang zaman dahulu adapun orang zaman sekarang orang-orang musyrik zaman sekarang zaman sekarang itu ternyata lebih dahsyat daripada kemusyrikan orang-orang zaman dahulu karena zaman sekarang dalam keadaan senang ataupun susah Mereka minta tolong kepada berhala Ketika umpamanya ada gempa bumi Waktu gempa bumi di Jogja Sebagian orang menyatakan oh itu Nyi Roro ngamuk karena apa? Karena orang-orang waktu itu konsentrasinya kepada Gunung Merapi yang akan meletus. Lalu orang-orang memberikan sesajian kepada para penghuni Gunung Merapi gitu kan. Uh, memberikan sesajian agar Gunung Merapi tidak meletus. Akibatnya peng, penguasa pantai selatan ngamuk karena diabaikan akhirnya terjadilah gempa. Setelah itu barulah orang-orang melarungkan sesajian ke lautan sebagai tanda minta maaf. Itu mereka lakukan dalam keadaan takut, juga dalam keadaan senang setelah mereka berhenti dari gempanya. Setelah gempanya berhenti kan gempanya nggak semenit-menit acan ya, cuma 50 detik kalau nggak salah. Besok rusaknya mereka melarungkan setelah uh, tenang setelah uh, setelah beres dari gempanya akhirnya mereka melarungkan sesajian ke lautan jadi tidak hanya dalam keadaan berada dalam marah bahaya saja tapi mereka pun melakukan kemusyrikan dalam keadaan normal Kedua, kelebihan kadar syirik orang-orang zaman sekarang adalah i'tiqaduhum mutasarrifina ma'allahi fima la yakbiru alaihi illahu wa yata'uhum lima'mudatihim kathiran min sifatir rububiyah hatta yaz'amu ba'duhum al kauna la tataharraku fihi dzarratun illa bi fulan ta'ala Allahu amma yaqulun uluwan kabira Kedua orang-orang musyrik zaman sekarang meyakini ada pelaku lain selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu dalam perkara itu. Tapi orang-orang sekarang ini ada anggapan bahwa tidaklah bergerak satu butir debu pun kecuali dengan izin si fulan. Oh karena si Anu maka terjadilah ini. Kalau nggak ada si Anu nggak akan terjadi ini. Nah seperti itu. Inilah penjelasan tentang syirik besar. Nah, ada lagi pembagian objek yang disembah selain Allah. Ada dua. Pertama ada objek yang disembah itu yang berakal. Ada lagi yang tidak berakal. Yang berakal itu seperti manusia, Nabi Isa, Nabi Muhammad, para malaikat, jin, itu berakal itu disembah Nabi Isa disembah Nabi Muhammad juga ada yang menyembah malaikat ada yang menyembah jin jelas banyak ada yang menyembah ini yang berakal dan yang berakal pun ada dua macam ada yang ridho mereka itu disembah ada juga yang tidak ridho kalau yang ridho itu tauhid seperti jin, setan, manusia yang dolim ingin disembah seperti Fir'aun itu togut kalau yang tidak riba itu bukan togut seperti Nabi Isa pasti tidak riba dirinya disembah para malaikat pasti mereka tidak riba mereka disembah Nabi Muhammad SAW pasti tidak riba dirinya disembah Adapun yang tidak berakal seperti umpamanya patung-patung, batu, pohon. Nah, orang-orang yang disembah yang disembahnya itu dengan keridoan baik orang ataupun jin, mereka akan menjadi penghuni Jahannam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya 98 Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam Antum laha waridun Sesungguhnya kalian Dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi kayu bakar jahannam Kalian akan memasuki jahannam itu Adapun makhluk berakal yang disembah tapi tidak ridho dirinya disembah, mereka akan berlepas diri pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Saba 40 dan 41. Kata Allah, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an, tsumma yaqulu lil malaikati, aha ulai iyyakum kanu ya'budun? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun." Pada hari ketika Allah mengumpulkan makhluk semuanya Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, mereka kah yang dulu kepada kalian menyembah ketika di dunia? Para malaikat menjawab, Maha suci engkau yang, ya Allah, engkaulah pelindung kami dari mereka. Bahkan mereka dulu ketika di dunia menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Jadi para malaikat itu tidak diadab walaupun disembah. Karena walaupun disembah mereka tidak ridho. Itulah syirik besar. Dan syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kedua, sekarang syirik kecil syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Beberapa contoh syirik kecil. Pertama, ria. Ini bukan nama orang. Ria maksudnya ingin dilihat. Kalau ditanya, boleh nggak menamai anak kita dengan nama Ria? Sebaiknya tidak boleh. Terus gimana kalau udah gede? Ya udah itu sudah diaktifkan di KTP, di surat surat yang harus ya udah apa boleh buat. Tapi kasih dia kunyah Umu Anu gitu Umu Sodri Umu siapa? Umu Salimah Ria adalah sirik kecil Berbeda dengan Ria yang disebutkan tentang orang-orang munafik dalam Al-Quran Kalau dalam Al-Quran tentang orang munafik itu Itu syirik besar Yang membedakan adalah niat. Kalau pendorong seseorang untuk beramal adalah menginginkan selain ridho Allah, maka itu adalah nifak besar. Umpamanya, kenapa kamu sholat? dalam hatinya niatnya murni murni untuk mendapatkan keribuan manusia kalau nggak ada manusia itu dia tidak akan sholat mumpung ada orang itu sholat kalau nggak ada nggak nggak mau sholat murni karena dia itu syirik besar nifak besar tapi kalau faktor pendorong seseorang untuk beramal itu adalah ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat tapi sekian persen ada harapan memperoleh keuntungan dunia baik keuntungan dunia itu diberi uang ataupun umpamanya dipuji ataupun umpamanya dimulung mantu ataupun hal-hal lainlah yang sifatnya duniawi maka itu barulah syirik kecil umpamanya seseorang sholat ada orang lain ada atau tidak dipuji orang lain ataupun tidak dia tetap sholat pas sedang sholat takbir kedengaran ada orang datang dari batuknya dari langkahnya dari dehemnya kedengaran oh ini calon mertua Akhirnya dia bagus-baguskan sholatnya Dia khusyuk-khusyukkan Tapi walaupun mertua nggak datang Dia tetap sholat Setelah mertuanya pergi lagi Ketengaran sendalnya menjauh Dia biasa lagi ngebut lagi Saya nggak bercerita tentang sodri ini Itu adalah syirik kecil karena dia tetap sholat untuk mencari ridho Allah dan kebahagiaan di, di akhirat tapi termasuki oleh unsur ria sehingga dia membaguskan ibadahnya karena ingin dibeli oleh manusia ini syirik kecil dan syirik kecil ini akan merusak amalan Oleh karena itu dalam salah satu hadis dikatakan yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rijalin min nadri rajulin ilaih seseorang salat lalu salatnya dibagus-baguskan karena ada orang yang melihat salatnya inilah syirik kecil dan syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini dari Islamnya dia tetap muslim tetapi amalnya rusak karena riaknya kadang-kadang seluruh amalnya ini bisa terhapus dan inilah yang dimaksud dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك apabila Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari di mana tidak ada keraguan lagi pada hari itu yaitu pada hari kiamat maka ada yang menyeru isi seruannya adalah siapa yang menyekutukan suatu amalan yang pernah dia lakukan karena Allah dia lakukan amalan itu karena Allah tapi sekian persen dia lakukan amal itu untuk yang lain untuk dipuji orang untuk dihargai orang umpamanya maka hendaklah orang itu mencari pahala dari selain Allah meminta pahala dari orang-orang yang dulu kamu beribadah karena orang itu mintalah ke Jangan minta balasan pahala dari Allah karena sungguhnya Allah amat tidak membutuhkan sekutu. Kita pernah membahas sebuah hadis tentang tiga orang yang mengamalkan amalan hebat Yaitu orang yang mati syahid Orang yang berilmu beramal dan membaca Al-Quran Dan orang yang hartawan dan dermawan hartanya habis untuk infak di jalan Allah tiga manusia hebat dengan tiga amalan hebat tiga-tiganya masuk neraka bukan karena amalannya amalannya bagus tapi karena niat niatnya ria ingin dipuji orang itu syirik kecil jadi sekecil-kecil syirik ternyata lebih besar dosanya daripada dosa besar karena bisa menggugurkan amal dan melahirkan dosa. Itu contoh yang pertama dari syirik kecil. Kedua, al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan tidak menyebut nama Allah. Bersumpahnya dengan menyebut nama selain Allah. Nah, Bu, ada kelebihan majelis di Amsterdam dengan majelis di sini yang harus dicontoh itu sebelum dimulai pengajian si pembawa acara wanti-wanti selama kajian sejak sekarang tolong matikan semua HP atau silentkan nggak boleh ada yang bunyi dan untuk itu si pembawa acara itu memastikan. Coba lihat dulu HP-nya masing-masing. Udah silent belum? Udah off belum? Semua mengeluarkan. Yang tidak mengeluarkan ditegur. Ayo ikut Anda keluarkan. Khawatir. Udah udah kok lihat dulu bisa Pak. Dikeluarkan. Tuh off. Oh iya. Sehingga waktu pengajian tidak ada yang bunyi. Itu di Amsterdam. Mudah-mudahan menular juga ya ke sini. Padahal mereka masih awam-awam mereka itu datangnya pakai jin. Maksud jin celana, bukan bukan jin <laughs> setan. jeans ada S-nya, dians. Nah, tapi sudah perhatiannya kepada ta'lim bagus. Jadi yang kedua adalah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dengan mengatakan demi langit dan bumi demi Rasulullah demi malaikat demi apa saja demi bintang demi bulan demi cinta sekarang ada lagi dalam sebuah hadis yang sahih Rasul SAW bersabda man kana halifan falyahlif billah aw Siapa orang yang mau bersumpah Hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam Kalau nggak mau sumpah dengan menyebut nama Allah diam Kalau mau sumpah sebutlah nama Allah dalam riwayat lain man halafa bi faqad asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dia telah syirik. Lalu apa kisarat tebusan bagi orang yang pernah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Tebusannya dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul SAW bersabda, "Man halafa faqala fi halfihi billata wal uzza faliyakul la ilaha illallah." Siapa orang yang bersumpah dan di dalam sumpahnya dia mengatakan demi Lata demi Uzza. Hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Hadis ini menjelaskan bahwa bersumpah selain dengan menyebut nama Allah termasuk syirik oleh karena itu kifaratnya tebusannya harus mengatakan la ilaha illallah Contoh-contoh bersumpah dengan atau yang semisal dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah umpah dengan mengatakan Masya Allah wa syi'ta itu termasuk syirik kecil umpamanya ya gimana Allah dan gimana engkau sajalah menyamakan Allah dengan engkau atau dengan mengatakan walau walaulallahu wala umpamanya seandainya tidak ada Allah dan tidak ada si saja maka anak itu akan mati dia menyamakan antar kedukan Allah dengan si dalam kalimatnya itu kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada sahibul bait itu syirik karena menyamakan bersyukur kepada Allah dengan kepada manusia Adapun ucapan yang benar adalah harus diselingi dengan kata-kata summa. Umpamanya seandainya tidak ada Allah, kemudian tidak ada kamu, wah pasti saya sudah celaka. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, kemudian karena pertolongan kamu kepada saya, saya akan celaka. Nah ini boleh karena memakai summa. Kita harus bersyukur kepada Allah pertama, kemudian bersyukur kepada orang yang sudah membantu kita. Dengan pakai kata-kata kemudian, bukan dan. Itu boleh nggak apa-apa. Apa perbedaannya? Jelas perbedaannya kalau pakai dan menyamakan antara Allah dengan makhluk. Tapi kalau dengan memakai kemudian maka tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk tetapi menyatakan Allah punya peran dalam hal itu makhluk juga punya peran tapi peran dia dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar adalah dengan memakai summa atau kemudian. Itulah dua jenis atau dua contoh syirik kecil yang pertama ria, yang kedua bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Siapapun nama itu selain Allah baik Rasulullah, malaikat, langit, bumi, Ka'bah ataupun bukan makhluk real tetapi sesuatu yang abstrak seperti demi cinta, demi kemerdekaan, demi demi cinta kepadamu nggak boleh kalau itu sumpah demikian itulah poin yang keenam yang menjelaskan tentang uh, dua jenis syirik yaitu syirik besar dan syirik kecil dan syirik kecil itu uh, diberikan dua contoh tadi Termasuk contoh lain yang tidak dicantumkan di sini umpamanya pergi ke dukun. Itu juga syirik. Tapi itu syirik kecil yang pelakunya tidak keluar dari Islam tetapi konsekuensi sangat berat. Kata Syekh ini pergi ke dukun itu ada tiga golongan. Golongan pertama datang kepada dukun bertanya dan tidak percaya kepada omongan dukun itu. Orang ini 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholatnya. Dia datang ke dukun dan tidak percaya kepada omongannya. Iseng aja. Sekarang ini karena kecanggihan teknologi nggak perlu data Lewat SMS ketik reg spasi ramal kirim ke sekian itu sama aja dengan datang ke dukun kalau nggak percaya ah iseng aja iseng gitu itu 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholatnya kalau bisa matiin dan jual TV-nya Sebab 99,9999% isinya adalah buruk. Tidak hanya maksiat, ada syiriknya seperti ramalan-ramalan itu. Ada bid'ahnya dan banyak maksiatnya. Hanya 0,0001% ada kebaikannya. Sedikit sekali. Untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia. Bukan mengharamkan pesawat TV-nya tapi acaranya, konten, isinya. Kalau kata Syekh Al-Albani rahimahullah, pesawat TV ini suatu saat bisa wajib. Kalau dalam pemerintahan Islam yang lurus dan dipakai sebagai alat untuk mendakwahkan tauhid, menyebarluaskan instruksi pemerintah yang benar yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan melalui TV itu bagus. Atau kita punya TV di rumah, sekedar untuk menyetel VCD-VCD ceramah gitu ya itu boleh tanpa menyetel acara TV-nya jadi itu yang pertama adalah datang dan tidak mempercayai kedua datang dan mempercayai omongannya ini telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang ketiga ini yang bagus datang kepada dukun untuk mendakwahi untuk membongkar kebatilan-kebatilan si dukun, untuk menasihati agar dia tobat. Dan inilah jihad. Inilah amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah yang terbaik yang harus dilakukan kepada si dukun. Poin ini Bu kita hanya baru sampai kepada poin keenam. Adapun poin ketujuh dan seterusnya nanti akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah satu setengah eh, jam ya sudah jam 11 yang kita habiskan waktu. Kita cukupkan sampai di sini dan kita e, manfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Maksudnya memberi bangkai ayam Memberi makan dengan bangkai ayam untuk ikan yang dipelihara di tambak Kalau doyan boleh aja Ikannya Iya ikannya Apakah bangkai ikan air tawar halal? Halal Boleh Sebab nggak mungkin disembelih dulu satu-satu karena kecapean dan tidur pula saya tidur eh, saya tidak dengar alarm HP untuk bangun sahur. Jadi hari ini saya saum asyuro tidak sahur sahkah kalau saum saya? Sah. Sebab sahur itu tidak menjadi syarat sahnya saum. Cuma sahur termasuk ibadah yang besar pahalanya. Tapi kalau tanpa sahur tetap sah saumnya. Saya dengar bahwa Saum Ashura 9 dan 10 Muharram akan menghapus dosa kita setahun yang lalu Dalam hal ini dosa besar ataukah dosa kecil Wah dua-duanya bu Dosa besar, dosa kecil juga insya Allah terhapus mudah-mudahan Walaupun mayoritas ulama menyatakan itu hanyalah dosa-dosa kecil tapi ada yang berpendapat termasuk juga dosa besar karena tidak adanya pengecualian dari dosa yang akan terhapus itu. Dosa kecil contohnya apa? Banyak. Contohnya umpamanya eh, kalau Syekh Salim menyatakan menolak salah satu contohnya menolak pemberian orang lain yang menawarkan sesuatu yang hukumnya sunnah ditolak itu minasawair dosa kecil umpamanya seorang menawarkan minyak wangi kepada kita minyak wangi adalah sunnah kita tolak enggak saya enggak suka minyak wangi itu dosa kecil kenapa ya orang Palestina Muslim diperangi oleh orang Yahudi ya memang karakter Yahudi begitu dari dulu juga apakah ini termasuk azab Allah lalu bagaimana sikap kita untuk menolongnya ya semua musibah penderitaan dua-duanya terkandung ya azab Allah dalam arti dosa-dosa dia yang lalu dengan penderitaan itu terhapus sekaligus ujian bagi dia sabar nggak dalam menerima penderitaan itu lalu apa yang harus kita lakukan untuk menolong mereka lakukan apa saja yang mampu dan rasional sehingga usaha kita tidak sia-sia bisa dengan cara berdoa mendoakan kehancuran Yahudi dan kesabaran dan ketabahan bagi orang-orang Palestina. Kalau memungkinkan kita memberikan sumbangan dan diyakini sampai oleh pihak yang mampu menyampaikan itu, silakan beri sumbangan. Adapun memberi bantuan dengan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, sehingga hanya kesia-siaan saja, maka jangan umpamanya mendaftarkan diri untuk menjadi laskar yang akan dikirim ke sana. Ini sesuatu yang tidak mungkin dan tidak pernah ada kejadian kan Palestina ini digempur dari oleh Israel dari dulu tuh. Setiap digempur bikin pendaftaran. Ada nggak pernah dikirim? Nggak. Karena secara teknis tidak memungkinkan untuk dikirim ke sana. Pertama harus ada visa Visa apa ke sana? Visa jihad. Nggak ada visa jihad. Siapa yang ngasih visa? Apakah pemerintah kita akan membiarkan satu rombongan orang pergi ke Palestina di, di, diizinkan oleh pemerintah? Nggak mungkin di bandaranya aja sudah dicegah. Jadi sesuatu yang sia-sia yang mustahil. Kalau pemerintah Indonesia benar-benar mau mengizinkan, nggak akan mengizinkan orang sipil pasti akan mengirim TNI ke sana kan gitu jadi ini sesuatu yang sia-sia tidak mungkin dari dulu juga beda kasusnya dengan Afgan Afgan ada beberapa orang yang bisa ke sana tapi itu pun bukan dikoordinir berupa rombongan enggak tapi melalui Pakistan dengan visa Eh, studi umpamanya lalu dari Pakistan gampang menyeberang ke Afghanistan itu bisa satu dua orang itu pun tidak dikoordinir dalam bentuk rombongan dengan jumlah yang besar jadi nggak mungkin lah me mengirim pasukan ke sana dengan dikoordinir secara terbuka seperti itu Kalau seorang sering melakukan tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani Apakah dia telah melakukan syirik besar? Tergantung isi doanya ya Kalau dalam doanya itu ada tawasul Kepada orang-orang yang sudah mati Ya itu termasuk jenis syirik Karena berdoa kepada orang yang sudah mati Apakah termasuk syirik orang yang sering melakukan kunjungan ke Abah Anom dalam rangka mencari keberkahan? Tergantung juga apa yang akan dilakukan di sana. Kalau kita melakukan kunjungan ke sana untuk berdakwah, bagus. Atau ke sana untuk melamar anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya bid'ah, bid'ah, untuk hal-hal yang sifatnya syirik, syirik. Ada yang menanyakan pada saya apakah sholat dengan memakai sajadah itu bid'ah karena Rasul SAW tidak mencontohkannya. Alas untuk sholat adalah sesuatu yang diperlukan untuk kenyamanan sholat. Sajadah, karpet, tikar atau apapun. Dan itu adalah di luar mahdohnya, di luar masalah e, ibadah mahdohnya pakaian apakah harus berwarna putih seperti yang dipakai oleh Rasul SAW potongannya harus begitu apakah tidak boleh dengan potongan lain karena Rasul juga tidak pernah memakai potongan yang lain umpah pakai sarung Rasul tidak pernah sholat pakai sarung jadi sholat pakai sarung bid'ah enggak enggak begitu karena pakaian dalam sholat sajadah, tempat itu di luar masalah ibadah mahdoh. Boleh, selama tidak dilarang. Nah, hanya ada yang dilarang. Yang dilarang itu kalau pakaiannya umpamanya tidak menutup aurat atau ketat atau menyerupai pakaian eh, orang-orang uh, kafir seperti sholat dengan memakai e, pakaian biksu Buddha gitu ya nah itu terlarang atau e, pakai sejadah tetapi alas, alas tapi bergambar karpet sejadah ataupun bergambar karena bisa mengganggu konsentrasi kita nah sholat dengan memakai alas yang bergambar makruh karena bisa mengganggu sholat kita di karpet yang polos aja susah khusyuk ya apalagi yang bergambar dan gambarnya umpamanya masjid atau Ka'bah gitu ya ketika sholat kita melihat ke tempat sujud di tempat sujud ada Ka'bah ingat waktu kita tawaf oh itu itu itu itu uh, eh, Hijr Ismail itu makom Ibrahim Nasumur Zamzam di sana tuh nah dulu saya sholat di sebelah sana dia waktu sholat tuh ngelamun waktu haji ke sana oleh karena itu maka dimakruhkan e, Sholat di atas alas yang bergambar Apapun gambarnya Rata-rata begitu Cari yang tidak bergambar Sejadah ada yang polos bagaimana membedakan mencintai karena Allah dan mencintai bukan karena Allah. Nah, kita pernah bahas mencintai karena Allah adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai orang-orang yang oleh Allah kita disuruh untuk mencintai mereka. Umpamanya Allah menyuruh kita mencintai kedua orang tua. Allah mencintai kita men, uh, Allah menyuruh kita mencintai anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Itu berarti kita mencintai karena Allah. Dan Allah melarang kita mencintai orang kafir. Kalau kita mencintai orang kafir berarti itu bukan karena Allah, terus umpah kita mencintai anak kita, tetapi cara mencintainya dengan melanggar syariat Allah berarti kita pun mencintainya bukan karena Allah. Seperti umpamanya untuk membahagiakan istri dan anak kita, kita mencuri. Untuk bisa membelikan apa yang diinginkan. Anak kita merengek ingin HP 3G terbaru harganya 5 juta kita nggak punya uang kita punya uang 100 ribu satu-satunya harus mencuri demi untuk membahagiakan anak kita demi kecintaan kita kepada anak kita kita nyuri itu berarti cintanya bukan karena Allah Bolehnya kita membaca surah Al-Kahfi dengan jeda Maksudnya tidak dibaca tuntas satu surat dalam satu waktu Boleh nggak apa-apa Umpah kita satu halaman saja Tidak hanya surah Al-Kahfi Surah apapun Kita baca satu halaman Iya nggak apa-apa Selama Selama Akhir dari ayat atau surat Ayat-ayat eh, yang kita baca itu Tidak menimbulkan atau tidak merubah makna. Kalau umpama merubah makna umpamanya kita baca fawailul lil sudah aja. Beres saja. Ah itu bisa salah, celakalah orang-orang yang sholat. Sudah aja sampai di sana. Maka jangan lanjutkan dulu sampai tema dari ayat yang kita bahas itu tuntas itu oh alladzina hum an salatihim sahun gitu seperti itu Bagaimana dengan perang salib? Apakah sama dengan peristiwa Palestina? Apakah juga orang-orangnya akidahnya jauh dari akidah yang benar? Berbeda, perang salib itu perang antara muslim dengan Nasoro Kalau ini dengan Yahudi, itu yang pertama Kemudian yang kedua ya situasi ya kondisi kemudian eh, suasana politik dunia dukungan dunia itu berbeda antara dulu dengan sekarang. Dulu belum ada PBB, dulu belum ada backing negara kuat terhadap uh, musuh Islam. Kalau sekarang Israel negara kecil, tapi seberani itu karena didukung oleh sebuah negara yang dikatakan sebagai negara terkuat di dunia yaitu Amerika. Apapun yang dilakukan oleh Israel pasti pasti pasti sebejat apapun didukung oleh Amerika karena siapapun presiden Amerika walaupun dia itu pernah tinggal di Indonesia seperti yang sekarang dia bisa jadi presiden karena didukung oleh Israel dan Israel mendukungnya itu karena apa? Karena saudara komitmen awal. Mungkin saya selama di Indonesia nggak mendengar tapi ketika di Belanda kemarin mendengar bahwa Obama atau siapapun calon calon presiden Amerika sebelum dia mencalonkan itu dia diuji eh, uh, dulu oleh orang-orang Israel melayat ke sana ke Israel. Diuji dulu apa yang akan kamu lakukan untuk Israel kalau kamu terpilih menjadi presiden. Itu dulu. Kalau umpamanya tidak sesuai dengan keinginan Israel akan mungkin jadi itu. Jadi jangan terlalu banyak berharap terhadap presiden Amerika yang terpilih siapapun dia. Termasuk yang sekarang, yang konon katanya pernah hidup di Indonesia. Tetap aja e, pro ke Israelnya adalah sesuatu yang tertebal pada dirinya. Iya. Jadi tidak mungkin orang yang anti Israel jadi presiden di Amerika nggak mungkin Apakah pelaku syirik kecil apabila mati juga kekal di neraka? Tidak, karena syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Anak ta'aruf Ana sudah istiharah Kok tidak mantap Karena baru kajian dua bulan Ini maksudnya jodoh ini Terus ke eh, hubungan dengan baru kajian dua bulan apa nih? Oh Iwannya baru kajian dua bulan gitu Ahwatnya sudah tahunan Ya. Pertama, istikharah itu dilakukan bukan untuk mencari petunjuk berupa mimpi atau petunjuk-petunjuk lain. Jadi setelah istikharah pilihlah eh, tetapkanlah pilihan secara objektif sudah kalau umpama yang secara objektif ini jelek tolak kalau secara objektif ini bagus terima nah adapun mantap atau tidaknya amat sangat subjektif umpamanya ya umpamanya ada Iwan yang datang Iwan ini bagus orangnya udah ngaji lama cuma ada cumanya dia tidak setampan artis idaman kita Inginnya yang datang itu uh, orangnya ganteng, kaya, anak tunggal, orang tuanya sudah mau mati, umpamanya inginnya kayak begitu. Tapi yang datang kok sebaliknya, tapi orang ini bagus. Maka pasti hati nggak mantap karena terlalu subjektif. Nah, oleh karena itu jangan didasarkan kepada pertimbangan yang sifatnya subjektif seperti tadi. Jadi lihat aturan syar'i Rasul SAW menyatakan idza ja'aka man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijhu. Kalau ada datang kepada engkau seorang yang kamu ridai agama dan akhlaknya nikahkan. Terima. Kalau enggak akan muncul fitnah yang besar di muka bumi atau kerusakan yang besar. Oleh karena itu maka singkirkan unsur subjektivitas dan terapkanlah kaidah syari uh, ada seorang wanita solihah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia janda, orang Ansor. Orang tuanya men, me, me, menawarkan itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditikah. Sementara Rasul Wasallam punya seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini seorang sahabat yang hitam dan buruk rupa. Dia tidak menikah sudah uh, uh, sudah ada us umur tapi tidak menikah juga bukan nggak ingin tapi karena nggak ada yang mau ada seorang orang tua menawarkan putrinya kepada Rasul SAW. Kata Rasul SAW, saya akan melamar putrimu, tapi bukan untuk saya. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Julaibib. Sahabat ini bimbang untuk Julaibib, orang terburuk pada zaman itu. Tapi tidak bisa menolak karena yang minta adalah Rasul SAW. Dia bilang saya akan uh, musyawarahkan sama istri saya. Dia pulang, bilang ke istrinya bahwa Rasul SAW meminang putri kita. Kata istri Alhamdulillah. Segera nikahkan. Tapi bukan untuk beliau. Lalu untuk siapa? Untuk Julaibib. Wah oh, tidak, tidak, kata ibunya. Tapi mendengar itu anaknya menyatakan Wahai ayah ibu Siapa yang berani menolak pinangan Rasul SAW Sampaikan kepada saya menerima pinangannya Walaupun untuk Julaibib Ini anak yang soleh. Akhirnya apa yang terjadi Dinikahkanlah dengan Julaibib Setelah beres menikah Baru beberapa saat sudah ada panggilan perang. Padahal pengantin baru, baru akad. Akhirnya Julaibib seorang laki-laki yang soleh ditinggalkan istrinya dan dia menyongsong ke medan perang. Tetap paling pertama. Akhirnya dia gugur di medan perang itu. Rasul SAW menemukan jasad Julaimib di tengah tumpukan mayat tujuh orang orang-orang musyrik. Jadi Julaimib sudah membunuh tujuh orang-orang musyrik terlebih dahulu sebelum dia gugur. Beliau yang langsung memayang, memayang, dipayang di, di apa? Di pangku. Langsung diletakkan di kuburan yang sudah disediakan sudah dikubur. Apa yang terjadi setelah itu kepada janda Julaibib? Sejak satu para sahabat berlomba-lomba meminangnya. Menjadi apa namanya rebutan para sahabat. Itulah buah kesolehan, kesabaran. Mau dinikahkan kepada pria terburuk dengan ikhlas tanpa harapan apapun dan begitu selesai akad lalu suaminya berangkat ke medan perang gugur setelah itu para sahabat lain meminangnya dan tidak harus menunggu masa iddah karena belum digauli oleh suaminya seperti itu oleh karena itulah maka di dunia saja sudah berbuah manis hasil dari kesabaran belum di akhirat nah ini saya ceritakan kisah ini bukan memberi jaminan pokoknya walaupun buruk asal ikhwan terima dijamin ikhwan itu belum apa-apa sudah mati <laughs> nanti akan datang sesuai dengan harapan kita Enggak, enggak seperti itu maksudnya tapi e, memberikan pesan bahwa kesolehan, keikhlasan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tetap akan berbuah manis baik di dunia ataupun di akhirat. Allahu a'lam. Ya sudah hampir setengah 12 Ibu saya harus pamit segera sebelum zuhur karena ada asar di tempat lain. InsyaAllah kita berjumpa dua pekan yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha ilaan Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh